يا حبيبي عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا ركت عيناي شوقا ولطيبة غرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا يا رسول الله بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صعبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صعبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام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 لها من جدكم نسبوا من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك أوه ليت الملوك لها من جدكم نسب ما للسلاطين ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هذا هو الشرف المعروف والحسب خير النبيين خير النبيين خير النبيين تبصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب آه، ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء النسيب من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب يا أبا الزهراء Dios. بفضلي يا من حسن ظني بربي حيز قلبي ملان من حسن ظني بربي الموت عطايا حسان يا واسع الجود يا من له عطايا حسان عليهم يا رب الأرباب يا ذا الفضل والإمدنان أنت اللجا يا كريم الوجه والمستعان أنت اللجا يا كريم الوجه والمستعان مرحبا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا جاد الحسين مرحبا السلام على يدي صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جاء الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين रे اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Cek cek. Mohon perhatian untuk para jamaah yang masih berada di luar, untuk yang putra bisa memenuhi tempat yang sudah disediakan panitia yang ada di sebelah selatan. Sebelah selatan mungkin masih ada tempat, bisa dipenuhi terlebih dahulu. Untuk yang putri disediakan tempat di depan gedung bersama atau gedung lantai 10. Kita sediakan layar monitor di sana. Bisa yang putri bisa menampang diri di depan gedung bersama. Baik, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin. bil هبانا wal yaqin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala ali tayyibin wa ashabil akhyari ajmain wa man tabi'ahum bihudan ila yaumiddin amma ba'du yang kami hormati para habaib, para alim, para ulama yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang kami hormati Ketua Pengawas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang kami hormati pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang kami hormati rektor dan para wakil rektor serta seluruh dekan di ruang Sula yang kami hormati yang kami hormati para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer hadirin dan tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati marilah sejenak kita haturkan untuk rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita malam hari ini bersama-sama mengikat tali silaturahim, menjalin erat tali ukhuwah, mengikuti sebuah acara Unisula bersolawat dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1438 Hijriah sekaligus milad ke-56 Unisula mengabdi. Limpahan salawat, pesta salam, semoga senantiasa mengalir kepada suri dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa peradaban baru sebagai rahmat untuk seluruh manusia dan alam semesta. Sebagai salah satu universitas Islam terkemuka di Indonesia, dengan pengalaman mengabdi selama 56 tahun UNSULA memiliki peran strategis bagi Indonesia dan dunia Islam pada khususnya. UNSULA menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berorientasi pada kualitas dan setaraan universal melalui penerapan budaya akademik islami. Prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terus dicapai. Sumber daya insani yang berkualitas terus diciptakan. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang berkelimpahan serta curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengalir maka pada malam hari ini tanggal 26 Muharram 1438 Hijriah bertepatan dengan 27 Oktober 2016 Masehi Uni Sula mempersembahkan untuk umat dengan menyelenggarakan kegiatan Unsula berselawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf dan Habib Jindan. Sebagai pengarah dan bacara, izinkanlah dan perkenalkanlah saya membacakan sunnah cara Unisula bersolawat sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan asyul Al-Quran. Ketiga, penayangan profil prestasi Unisula tahun 2016. Keempat, sambutan Rektor Unisula. Lima, senandung solawat bersama Habib Syekh. nama Maidu Hasanah dan tujuh doa atau penutup. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mengawali rangkaian acara pada malam hari ini dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan ridho dan rahmatnya. Mari kita buka acara unsulah berselat ini dengan membaca umul kita bersama-sama. al Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun sebelum lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dikumandangkan, izinkanlah kami menyampaikan petunjuk Allah yang termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kepada Ustadz Muhammad Masud SPDI waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولو وبركاته Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 56 tahun berjalan sulah menapaki tangga pengabdian untuk mendidik generasi bangsa agar menjadi generasi khair ummah. Tinta penuh makna telah ditorehkan, prestasi yang beramakan telah diraih. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan profil prestasi Unisula tahun 2016 dalam tayangan berikut ini. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berikan aplaus untuk Unisula. memperkuat positioning sebagai universitas Islam kelas dunia. Salah satunya melalui kerjasama internasional dengan berbagai perguruan tinggi top di luar negeri. Adapun implementasi kerjasama internasional terbaru yaitu dilaksanakan pada bulan September 2016 dengan melanjutkan pertukaran dosen dan mahasiswa dengan Rotterdam University Applied Science yang dibiayai penuh oleh beasiswa Erasmus senilai kurang lebih 2 miliar. Di rentang waktu tersebut, Unisula juga menjalin kerjasama dengan Wageningen University Research sebagai salah satu destinasi studi lanjut para dosen Unisula. Sebulan sebelumnya, Unisula juga menjalin kerjasama strategis dengan University Islam Syarif Ali Unisa dan University Brunei Darussalam UBD. Sementara itu, pada Oktober ini, Unisula mengintensifkan kerjasama ke Asia Timur dengan menggandeng Tenri University Jepang. Berbagai kerjasama tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan implementasi kerjasama internasional yang telah berlangsung baik selama ini, seperti Student Mobility Program, studi lanjut dosen, konferensi internasional bersama, pertukaran dosen, dan joint research. Selain fokus pada berbagai kerjasama internasional, dalam rentang enam bulan terakhir, sekitas Akademika Unisula juga berhasil mempertajam prestasi maupun penghargaan antara lain penghargaan pemberian transfer kredit kuliah gratis dari Menteri Ristek Dikti yang diberikan langsung oleh Menteri M. Nasir pada puncak Hari Teknologi Nasional di Solo bulan Agustus lalu kepada tiga mahasiswa Unisula yakni Faisal Aminuddin, Laude Muhammad Idris, dan Ahmad Zuhri yang menjuarai kompetisi robotik di Amerika. Prestasi nasional yang tak kalah mentereng dicatatkan oleh mahasiswi Unisula Firdaus Dwi Setianing Tias yang berhasil meraih juara dua menyanyi lagu berbahasa Arab, dan Ani Aliatus Syarifah juara dua pembaca berita bahasa Arab yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26 September hingga 1 Oktober 2016. أجمل في حياتي إلهي وربي لا تصرفوني Prestasi lain dicatatkan oleh paduan suara Unisula Firdos Choir yang berhasil meraih gold dan silver diploma pada First Lana International Choir Competition di Chiang Mai, Thailand pada tanggal 19 hingga 23 Oktober 2016. Capaian penting juga diraih oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Umum, yaitu Rafida Helmi yang membuat sejarah dan tercatat resmi di Lembaga Prestasi Indonesia Dunia Leprit sebagai sarjana kedokteran termuda se-Indonesia pada usia 17 tahun 8 bulan yang diwisuda pada tanggal 18 April 2016. Selain mahasiswa, Misula juga memiliki dosen-dosen berprestasi, antara lain Dr. Nani Widyaningrum, Master of Science Apoteker, yang juga memperoleh penghargaan dari Leprit sebagai dokter farmasi perempuan termuda pada usia 30 tahun. Ia merupakan lulusan tercepat dalam waktu 2 tahun 7 bulan di Fakultas Farmasi, program pasca sarjana UGM dengan IPK 3,84 yang telah diwisuda pada tanggal 19 April 2016. Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula, Nes Suyanto, MKEP dan Nes Ahmad Ikhlasul Amalman memperoleh hibah bergengsi INEC dari The Association of Indonesia Nurse Education Center dan mempresentasikan penelitiannya pada tanggal 13 hingga 16 Oktober 2016. Dekan Fakultas Ekonomi, Olivia Fahrunisa, SMSC e e PhD, berhasil memperoleh insentif artikel internasional dari Kemenristek Dikti yang telah diumumkan pada tanggal 26 Juni Hal itu ia peroleh setelah mempublikasikan penelitian berjudul Simulation Based Framework of Performance Monitoring and Incentive Mechanism for Successful Interaction in Virtual Environment. Unisula juga terus memperkuat berbagai program studi postgraduate-nya setelah sukses membuka program Doktor Ilmu Hukum dan program Doktor Teknik Sipil, kini Unisula sedang mempersiapkan pembukaan S3 Doktor Ekonomi. Semoga semakin banyak prestasi membanggakan di masa depan yang akan diraih oleh Sivitas Akademika Unisula.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 Agung Yang hadir dalam kesempatan ini Dari Badan Pengawas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Yang sekaligus adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Darji yang saya hormati Bapak Ketua Umum Yayasan Badang Wakaf Sultan Agung Bapak Haji Hasan Toha Putra Beserta seluruh jajaran Pengurus Badan Wakaf Sultan Agung Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Bapak Ibu Dekan Bapak Ibu Wakil Dekan Atau Sekretaris Fakultas para kepala prodi dan seluruh sivitas akademika Unisula dan para tamu undangan hadir dalam kesempatan ini dari pengurus NU wilayah Jawa Tengah dan juga Semarang dan kan Kakanwil eh, Kemenak dari wilayah maupun dari kota Semarang dan segenap para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu para hadirin dan hadirat rahimakumullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Sungguh luar biasa pada malam hari ini nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua Malam yang kita nanti-nantikan Yaitu Unisulah bersolawat yang kedua kalinya setelah yang pertama kali yaitu tahun yang lalu Alhamdulillah keberkahan-keberkahan telah kami dapatkan dan kami capai melalui berbagai capaian-capaian yang barusan, barusan tadi uh, dipresentasikan di dalam uh, video. Mudah-mudahan capaian-capaian, kemajuan-kemajuan di Unisula ini selalu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan sunnah dan ajaran-ajarannya, tradisinya selalu kita upayakan untuk kita hidup-hidupkan di tengah-tengah masyarakat yang sedang kering dan sedang mengalami krisis moral dan krisis yang multidimensional ini. Saya yakin hanya dengan mengikuti ajaran dan tradisi serta sunnah beliau, kita akan dapat bangkit dari kemerosotan, bangkit dari kemunduran. Mudah-mudahan eh, Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat meneladani seluruh uh, sunnah dan ajaran serta tradisi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kami sangat berterima kasih kepada Habib Syekh dan juga Habib Jindan dan para habaib, para kiai, para tamu undangan yang telah sudi menghadiri uh, undangan kami dalam rangka memperingati Muharram di kampus tercinta Universitas Islam Sultan Agung ini. Perlu kami sampaikan kepada hadirin hadirat sekalian bahwa sebagaimana perguruan tinggi perguruan tinggi yang lain Yunisula juga memiliki tradisi tahunan yang di perguruan tinggi yang lain dikenal dengan Dies Natalis. Di Unisula semenjak 2000-an Dies Natalis ini diganti dengan peringatan Muharram. Kenapa peringatan Muharram? Karena kelahiran Unisula adalah pada tanggal 16 Dhul Hijjah 1381 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 1961. Nah, sekalian kita memperingati Muharram yaitu Ma'al Hijrah, kemudian peringatan kelahiran Yunisela ini kemudian dibarengkan sekaligus untuk memperingati peristiwa hijrahnya Kanjeng Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mendapatkan keberkahan. Kita ingin mendapatkan cucuran rahmat yang dibawa oleh Nabi Agung. Hadirin hadir sekalian, kami dalam sambutan ini hanya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang selalu mendukung dan membackup Universitas Islam Sultan Agung sehingga dalam periode 2014-2018 ini Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sedang menyelenggarakan pembangunan fisik ataupun fasilitas yang luar biasa yaitu membangun gedung rumah sakit Islam Gigi dan Mulut Pendidikan untuk Fakultas Kedokteran Gigi kita e, berlantai lima dan sekaligus juga membangun gedung lab terpadu Eh, lantai delapan lantai. Dan sekaligus dalam waktu yang sama kita juga membangun auditorium atau main auditorium kita yang insya Allah dapat mengakomodasi 4.000 pengunjung. Mohon doa restu para pengunjung dan para rawus doyo. Mudah-mudahan pembangunan-pembangunan ini bisa lancar dan selesai tepat pada waktunya dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Kemudian kepada para panitia Muharram kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas usaha dan uh, jerih payah yang telah di berikan dalam rangka untuk mensukseskan uh, rangkaian peringatan-peringatan dalam rangka memperingati Muharram 1437 Hijriah ini. Perlu kami sampaikan bahwa rangkaian peringatan Muharram ini di samping Unisula bersolawat, insya Allah besok tanggal 28 Oktober kita akan melaksanakan acara puncak yaitu rapat senat terbuka yang insya Allah akan dihadiri oleh Ibu Dr. Anda Khofifah Indar Parwansa Menteri Sosial Republik Indonesia yang sekaligus akan meresmikan dan mewisuda desa binaan kita di Getasan yang namanya desa Rawang, Rawan ya. ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah salah satu bakti sosial kita pengabdian masyarakat kita untuk masyarakat sekitar. Mudah-mudahan keberkahan Unisula ini dapat dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam secara khusus. Amin. Allahumma amin. Demikian para hadirin hadirat sekalian, saya rasa acara yang kita tunggu-tunggu bersama yaitu beliau Habib Syekh sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama. Demikian wabillahi taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Sebelum kita masuki puncak acara, kami umumkan untuk para jamaah yang belum tertampung di depan panggung ini bisa menepan diri di depan gedung bersama lantai 10. Sekali lagi di sebelah utara disediakan video untuk bisa melihat bersama di sana yang tidak tamu depan ini. Baiklah hadirin wadud rahimakumullah dunia dakwah melalui seni dipilih Unisula dalam rangka menyampaikan dakwah-dakwahnya. Oleh karena itulah hadirin sekalian, marilah kita saksikan persembahan dari grup Salawat Ahbabul Mustafa sekaligus kelompok musik Islami yang dibenilai Habib Syekh bin Abdul Qadir Askab. Kita berikan aplaus untuk grup Salawat dan saatnya kita sejukkan batin kita dengan berselawat kepada yang kami hormati Habib Syekh disilahkan dan sekaligus nanti bisa ditutup dengan doa. Kepadanya disilahkan monggo. الفاتحة بالقبول تمام كل زول معمول فلاح يشعون ظهر باطنه حنن علينا روح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرزقنا كمال الانتواء به والاجتماع به غضة ومنامة أن الله تعالى يرزقنا كمال متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسلك بنا في مسلكه وفي سبيله أن الله تعالى يجعلنا ويكم من اهتدى بهديه وإلى أرواح من تقدم من الآباء والأجداد سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله أهل الكساء وسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن حسين ومن فاطمة زهرة خديجة الكبرى عائشة الرضا جميع أزواج الرسول أمهات المؤمنين وأهل بيت طاهر والمهاجر والفقيه والسقاف والسكران والاحبار والعدرس والعدن شيخ علي شهاب الدين شيخ أبو بكر بن سالم قافة أولادي عقل بن سالم سيدي أحمد بن محمد الحبشي عبد الرحمن الجفري شيخ يوسف بن عبد الحسن عمر بن عبد الرحمن العطاء شيخ علي بارز عبد الله بن حداد سيدي أحمد بن زين الحبشي سادتنا أولياء التسع أجمعين ووصولهم وفرعهم والأرواح والدينا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين مشايخنا معلمنا ذو الحقوق علينا ومن عمر هذه الجهة بالعلم والدعوة والصلاح وأن الله تعالى يتغشهم برحمه يسكنهم الجنة يجعلنا وإياكم من أنفع المسلمين للمسلمين أبرق المسلمين على المسلمين يفتح علينا وعلى جميع طلبة العلم فتوح العارفين فقهنا إياهم في الدين يعلمنا إياهم التأويل يهدينا إلى سوء السبيل يسلك بنا خير المسلك جنبنا جميع المهلك يسر شؤوننا دنيانا وأخرانا وعلى كنية صالحة جاء مخرجنا الآخرة دافع من كل شر جالبه لكل خير وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على على سيدنا ومولانا محمد صاحب الدار اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدسون معطرون مطهر منور في البيت والحرم شمس الدحى بدر الدجى صدر العلا هدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه سيدنا والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن جد الحسن جد الحسن والحسين مولانا مولانا أبي القاسم أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سمع سمع الله إليك ألم كان indahnya hidup ini Andai dapat ku tatap wajahmu Kan pasti mengalir air mataku Karena pancaran ketenangan eu عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Melangkah semuanya yang keras لهجة في الأمام سيلا المصطفى بمحمد اغفر اغفر لنا لدعائنا اكتم حوانا ان ارادت رضانا وحذرت به لنا إن كنت Siddha إلا الله لا إله إلا الله لا إله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 الله الله الله الله يلي يوصولي بحماه ألوذ مدى العمر وأقول أغيث لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا عيدي سير وينا وانشد أمام الركب بالركب لي أخذ عن قلبي من لي لقلبي مليان شتتوني في المواد أخذوا مني فؤادي شتتوني Hey. يا إلهي يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آه يا حبيبي سوى الله إلا لا إله إلا الله يا سيدي لا إله الأتيار تشدو ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأتيار تشدو النور يبدو المعالي أعلي وغريب النور يبدو المعالي أعلي وبريق النور يبدو بالمعالي أعلي بليالي المولد بليالي المولد يا عبد الله ستيان فاطمة putri tercinta semua terasa mulia dari Quraisy ternama Rasul yang penuh suka duka Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka Oh penuh suka Oh penuh suka Dua bulan di kandungan wafat Kegelangan rakyatnya Sesuai adat yang ada Disusui dan lima duka suka duka suka duka Di umur ke tiga puluh bangsa Saat batu Ajar aswan mulia Genap empat puluh يقول من جاني رسول آخر قال أنبياء إلى كيساس رسول يقبل سكان kerwane Patang bulan patang kita jadi dah Bulan lele sing awe awe Elenya ke aja pada turu sore Kene tak cerita ni kanggo sepa mendo sore Jangan kepungkur ala jangan buntutan Esok esok eh, hei loro ramalan gambar kucing dikira kabar raja bengi diputer metu wong edan kurang puas loro ramalan wong ora waras dadi takona kang ditakoni padha guyu jebakan jebul kang takon eh wis ketularan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada harga diri kami akan ku bela sampai mati Allah Rasulillah Indonesia kebangsaan kami Indonesia kebanggaan kami rukun bangsa Indonesia Damai selalu bangsa Indonesia Ayo berjuang untuk Indonesia Sekali merdeka Merdeka Allah Indonesia kebanggaan kami Indonesia kebangsaan kami Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Ya Allah negeri kami Dari makar dan musuh kami kami NKRI Harga mati Salat صلاة الله سلام الله على حبيب الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا saya istirahat dahulu.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 Di mana kita berkumpul? Hah? Ada yang mengatakan kita berkumpul di Unisula. Ada yang mengatakan kita berkumpul di Semarang. Ada yang mengatakan kita berkumpul di Jawa Tengah. Semuanya benar. Tapi yang paling tepat kita berkumpul di taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda di dalam hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farka'u." Apabila kalian melalui taman surga, singgahlah, nikmatilah taman surga tersebut. Sahabat bertanya, "Apa taman surga itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Hilaguz zikir." Perkumpulan zikir itulah taman surga. Kita berkumpul dalam zikir atas dasar hadis ini. Ulama mengatakan seandainya seseorang di dalam majelis ini kemudian dia menyatakan di mana kamu ditanya di mana kamu dibilang saya di dalam surga wallahi demi Allah saya di dalam surga betul dia tidak perlu membayar kafarah sebab sesuai hadis Nabi ini adalah taman surga Seseorang apabila dia sudah dekat dengan taman surga, apabila ada di taman surga berarti surga tidak jauh darinya. Dan barang siapa yang terbiasa dengan surga, dengan taman surga, dengan serambi surga, insya Allah besok di hari kiamat masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Sesungguhnya Majlis yang semacam ini adalah sebuah majlis di mana kita berzikir, kita bersalawat, kita mendengarkan bacaan Al-Quran, kita bersama-sama berzikir kepada Allah, kita bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mendengarkan nasihat, saling memberikan nasihat satu sama lain, berwasiat berpesan satu sama lain. Dan ini semuanya sesuai ajaran Allah, sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan majlis yang semacam ini diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis la an aqula subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس sungguh aku mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kalimat yang singkat ini lebih aku sukai dari segala sesuatu di muka bumi yang disinari oleh cahaya matahari lebih disukai oleh Rasulullah daripada dunia seisinya. Mengapa? Sebab yang didapat seseorang dari kalimat yang ringkas ini yang hanya beberapa detik ini dengan kalimat yang singkat ini dia mendapatkan dari Allah lebih banyak dari dunia seisinya. Lebih mahal dari dunia seisinya dalam satu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di dalam majlis ini berapa banyak kita berzikir kepada Allah kita bertasbih kita bertahmid kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ini memanggil nama Allah. Kita memanggil ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kita mendoakan kaum muslimin dan ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap umat Islam dengan mendoakan umat Islam. Farij 'alal muslimin, berikan solusi, pertolongan, bantuan kepada kaum muslimin. Di dalam riwayat disebutkan Barang siapa yang mengucap Ya Arhamar Rahimin sebanyak tiga kali Maka datang malaikat kepada orang tersebut Dan berkata Ya Hadha Wahai orang ini Yang mengucap Ya Arhamar Rahimin Mintalah Sebab saat ini Arhamar Rahimin Menyambut permintaanmu apa yang kau minta siap disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij alal muslimin Berikan pertolonganmu kepada kaum muslimin Dirahmatika Ya Arhamar Rahimin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Gul ma ya'ba'u bikum rabbi Laula du'a'ukum Sesungguhnya Allah tidak akan peduli terhadap kalian andai bukan karena doa kalian. Artinya, kalau kita mau diperhatikan Allah, kalau kita mau dipedulikan Allah, kalau kita mau dianggap oleh Allah, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau bukan karena doa kita, Allah tidak akan mempedulikan kita. Tetapi karena doa kita, kita memanggil kepada Allah, Allah peduli kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah menjaga kita, Allah menolong kita, Allah membantu kita dengan berkat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya waktu untuk doa punya problem sosial, punya problem kesehatan, punya banyak problem, punya problem pendidikan. Banyak problem, tantangan semuanya. Memang dunia khusyat syughlan wa bu'san wa humum wa anaan wa humum kata Imam Al-Haddad. Dunia ini disumpeli, disumpal, dipenuhi sesak dengan stres dengan beban pikiran, dengan bala, dengan musibah, dengan kesulitan. Itu dunia isinya. Dengan penyakit. Kalau di akhirat, orang begitu meninggal dunia nggak perlu ke dokter lagi. Orang begitu meninggal dunia nggak perlu tebus resep lagi. Nggak ada orang mati nggak perlu tebus resep, nggak perlu ke dokter lagi. Kalau sudah selesai, penyakitnya dia sudah selesai orang apabila meninggal dunia. Tapi dunia tempatnya bala, tempatnya musibah, tempatnya penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana membekali kita? Kita kalau ditimpa kesulitan kemana kita cari pertolongan? Apakah kita mencari pertolongan lari menghadap ke PBB Persatuan Bangsa-Bangsa kita menghadap mereka minta tolong bukan ke situ? Ataukah kita menghadap pergi ke kantor DPR minta tolong, bukan di situ pertolongan? Atau kita lari minta tolong ke kantor presiden ke istana sultan kah, manakah? Silahkan. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Taala, kita mau minta tolong kemana kita minta tolong? Wasta'inu Ah, bisabri wassalah. Cari pertolongan. Di mana pertolongan? kesabaran. <clears throat> Di dalam sholat pertolongan ada di dalam salat, dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ letaknya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala tegaskan wa innaha salat itu lakabiratun, pengaruhnya teramat besar. Sangat besar pengaruh daripada salat tersebut. Dan Allah nyatakan wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu adalah yang terbesar. Dan salat adalah zikir. Agimis salat tali zikri. Dirikan salat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya zikir ini punya pengaruh yang amat besar. Berkata salah seorang ulama, ketika seseorang dia duduk berkumpul dalam majlis zikir atau majlis salawatan macam ini maka Allah Ta'ala ciptakan dari majlis mereka kata Imam Ahmad bin Hasan al-Attas Allah Ta'ala ciptakan dari majlis tersebut semacam awan yang tak nampak di mana awan tersebut terciptakan dari majlis yang semacam ini awan rahmat kemudian begitu selesai majlis itu awan dibawa ke sebuah pemukiman negeri yang penghuninya tidak pernah berbuat kebaikan. Lantas awan tersebut diperintahkan untuk turun menurunkan, mencair, menghujani orang-orang yang ada di kampung itu, maka satu kampung berubah semuanya kulluhum minas suada, berubah semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan apa mereka menjadi orang-orang yang beruntung? Dengan nih majelis yang semacam ini berubah jadi keberuntungan mereka. Majelis yang semacam ini disebutkan majelis ibadat, majelis zikir, majelis salawat, majelis doa kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu. Ini majelis yang agung, majelis yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun menyebutkan tentang kehadiran kita di majlis macam begini. Nabi bilang dalam hadis, "Huduru majlis ilmin khairun min salati al rak'ah wa min iyadati alfi marid wa min huduri al jenazah." Kita kalau mau compare, mau membandingkan majlis ini dengan dunia, dunia nggak ada apa-apanya. Mau bandingkan majlis ini dengan dunia seisinya, itu perbandingan yang keliru. Tetapi mau compare, mau membandingkan majelis ini dengan amalan akhirat yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, engkau hadir di satu majelis ilmu, satu majelis ilmu. Pahalanya kata Nabi lebih baik daripada sholat sunnah seribu rakaat. Digabungkan dengan pahala menjenguk seribu orang sakit. Digabungkan dengan pahala merawat atau menghadiri seribu jenazah. Seribu jenazah, seribu orang sakit, seribu rokaat, Gabungkan pahala itu semua. Pahala satu majelis ini lebih baik daripada pahala itu semua. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Akan tetapi kita hadir di majelis ini dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan pikiran kita dan niat baik ingin mengamalkan apa yang kita dengar, menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minimal yang didapat dari majelis yang semacam ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya Allah taala nyatakan dalam sahih Bukhari disebutkan bahwasanya dari majelis ini Allah taala nyatakan ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum aku persaksikan kalian wahai para malaikat-malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni mereka orang-orang yang hadir di dalam kumpulan majelis zikir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara sekalian kita hadir di majelis ini Bukan kita pulang bawa satu miliar, tidak. Bukan kita pulang langsung, kita pulang dapat pesawat terbang, dapat mobil sepuluh, tidak. Tapi yang kita dapatkan lebih besar daripada itu semua. Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang tidak diberikan kepada manusia manapun di dunia ini, di alam semesta ini. Sehingga dalam doanya Nabi Sulaiman, Rabbi habli, ya Allah, berikan kepadaku mulkan layam bagi li ahadin memba'di. Berikan kepadaku kerajaan yang mana kerajaan ini hanya untukku, tidak engkau berikan kepada siapapun selain Nabi Sulaiman. Dan diberikan oleh Allah Ta'ala hingga beliau menguasai dunia. Menjadi penguasa raja, memimpin rakyatnya itu manusia, hewan, binatang, burung-burung, kaum jin, sampai-sampai angin pun menjadi rakyat dan patuh kepada beliau. Di bawah kendali beliau, Nabi Sulaiman. Dengan kerajaannya, dengan rakyatnya suatu kali Nabi Sulaiman, dia bawa pasukannya semuanya. Dari manusia, binatang, burung, kaum jin, di atas permadani besar diterbangkan oleh angin yang mengikuti kemauan Nabi Sulaiman kemanapun pergi Di bawah itu semua makhluk hidup diterbangkan di angkasa tatkala diterbangkan itu ada petani di ladangnya di kebunnya lagi bertani tahu-tahu ngelihat ke atas dipikirnya awan gelap nggak taunya pasukannya Nabi Sulaiman petani itu berkata subhanallah Lagad utia ibnu Dawud mulkan azima Maha suci Allah yang telah memberikan Sulaiman bin Dawud kerajaan yang besar. Maka angin menyampaikan ucapan orang ini ke telinganya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman pun balik haluan dengan pasukannya itu turun di ladangnya petani tersebut dan Nabi Sulaiman memanggil orang itu kemari kamu. Apa barusan kamu bilang? Bilang nggak ada, saya nggak bilang apa-apa. Dibilang kamu tadi bicara sesuatu apa yang kamu ucapkan. Saya tadi hanya berucap subhanallah. Sungguh Allah telah memberikan kepada Sulaiman bin Dawud kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman senyum dan berkata, ketahuilah ucapanmu subhanallah lebih besar daripada kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Sulaiman bin Dawud. Ucapanmu subhanallah lebih besar daripada kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Sulaiman bin Dawud. Masya Allah. Yang kita punya sekarang, yang kita dapat dari majelis ini, seribu kali lebih hebat, lebih besar daripada kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman bin Dawud. Cuma kita nggak ngerti. Kita baru merasa hebat kalau saya udah duduk di kursi. Wah, baru ampuh nih majelis. Kalau saya udah punya duit banyak, wah itu majelis ampuh berarti hebat. Kalau saya udah dapat uang, dapat kedudukan, punya rumah, punya kemewahan, kita ngertinya itu. Tapi padahal yang kita dapat ini lebih mewah, lebih mahal, lebih berharga daripada kerajaan yang dimiliki oleh Sulaiman bin Dawud. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, Nabi Sulaiman dengan kekayaannya, dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya. Mana mahkotanya Nabi Sulaiman? Mana dia mahkotanya? Mana berliannya? Mana emasnya? Mana kursinya? Mana singgasananya? Mana istananya? Mana dia? Mana batu potongan dari istananya Nabi Sulaiman? Mana dia? Mana batu potongan dari kursinya Nabi Sulaiman? yang kita punya lebih hebat daripada kerajaannya Nabi Sulaiman. Zalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakin aktsaran nas la ya'lamun walakin aktsaran nas la yashkurun. Inilah anugerah Allah kepada kita dan kepada banyak manusia tapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak faham. Nanti kalau dia sudah mati masuk kubur baru dia faham kemuliaan majelis macam begini. Baru dia menyesal, kenapa saya enggak hadir lebih banyak lagi? Kenapa saya enggak hadir lebih sering lagi? Kenapa saya tidak amalkan yang saya dapatkan di majelis ini? Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya majelis yang semacam ini kehadiran kita dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam doa, dalam ibadat. Ini merupakan hal yang sangat penting di mana apa yang kita dapat di surga nah ini dari ini semuanya. Kalau majelis ini lebih hebat daripada kerajaannya Nabi Sulaiman yang seisi dunia. Apalagi cuma jabatan presiden kecil. Apalagi cuma jabatan gubernur kecil, nggak ada apa-apanya. Apalagi cuma jabatan wali kota kecil, nggak ada apa-apanya. Yang kita dapat di majelis ini jauh lebih agung. Terus kamu mau bandingkan ini oh dengan jabatan kota, dengan jabatan provinsi, dengan jabatan negara, nggak ada apa-apanya. Kecil. Yang kita dapatkan ini lebih penting, lebih agung, lebih genting, lebih harus kita utamakan untuk kita cari, untuk kita kejar. Adapun dunia, Allah yu'ti dunya liman yurid wa man la yurid wala yu'til akhirata illa liman yurid. Allah memberikan dunia kepada yang menginginkannya ataupun yang tidak menginginkannya. Tapi akhirat hanya Allah taala berikan kepada para pencarinya. Yang mengejar akhirat dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya akhirat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala Majelis macam begini baru kita tahu harganya. Kapan? Kalau kita ruh kita sudah ditenggorokan tenggorokan. Qala la irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu ya Allah. Pulangkan saya ke dunia. Saya mau mengamalkan soleh. Ada yang ketinggalan. Laula akhartani ila ajalin garib. Andai engkau tunda ajalku Fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Saya mau sedekah, saya mau jadi orang soleh. Bukan bilang saya mau jadi presiden, bukan bilang saya mau jadi gubernur, bukan bilang saya mau jadi wali kota, bukan bilang saya mau jadi calon legis, mau jadi anggota dewan, bukan bilang saya mau jadi orang kaya, bukan bilang saya mau punya perusahaan lah. Laula akhartani ila ajalin garib fa asaddaqa. Saya mau sedekah bukan mau nyalon. Saya mau sedekah bukan mau ngumpulin uang. Saya mau sedekah. Mau jadi orang soleh. Bukan mau jadi yang lain. Begitu. Kalau kita mau tahu kadar dunia, tanyakan kadar dunia kepada orang yang lagi sekarat. Orang kalau udah sekarat, udah gak penting lagi. Mobilnya apa? Udah gak penting lagi. Handphonenya apa? Udah gak penting lagi rumahnya bagaimana? Udah gak penting lagi rekeningnya isinya berapa? Udah gak penting lagi saat dia sudah di dalam kuburan dia. Mau tahu apa yang prioritas dalam kehidupan kita duniawi ini? Bayangkan kalau kita dalam saat-saat kematian, nah itu yang kita pikirkan, mana yang prioritas, nah itu yang harus kita pentingkan dari sekarang di dunia ini. Yang manfaatnya majelis yang macam begini. Ulama mengatakan, seandainya orang yang udah meninggal dunia, mereka bisa balik ke dunia, kira-kira apa yang mereka lakukan? Apa mereka bakal cari dunia? Enggak mungkin. Mereka bakal mencari akhirat. Amalan akhirat banyak. Kira-kira mereka akan melakukan jenis amalan akhirat yang mana kalau bisa kembali ke dunia satu menit atau dua menit atau satu jam. Mereka orang yang sudah wafat yang sudah meninggal dunia tahu hakikat, udah tahu yang gaib, udah tahu maksud dan tujuan utama hidup di dunia. Kalau mereka bisa balik ke dunia, niscaya yang mereka lakukan amalan akhirat. Yang mana amalan akhirat tersebut? amalan akhirat tersebut niscaya mereka akan hadir majelis zikir, majelis ilmu semacam ini. Kenapa? Sebab faedahnya nah tadi itu lebih baik daripada sholat sunnah seribu rakaat, lebih baik daripada menjenguk seribu orang sakit, lebih baik daripada mengurus mengantar seribu jenazah. Satu majelis yang macam ini. Karenanya saudara-saudara sekalian, di sini asal muasal kemerdekaan dari majelis macam ini. Kenapa? Sebab majelis yang macam begini mengajak manusia untuk merdeka dari perbudakan nafsu, dari perbudakan syaitan, dari perbudakan maksiat untuk merdeka. Dari majelis yang semacam ini, kemenangan, kejayaan sumbernya di sini. Allah Subhanahu wa taala Ketika mengatur di dalam panggilan solat dikumandangkan dalam azan, Hayya ala solah ayo menuju solat Apa itu solat Hayya ala falah, ayo menuju kemenangan. Kita diajak kepada kemenangan, kita diajak kepada kejayaan, kita diajak kepada kesuksesan. Mana? Di mana kesuksesan? Di tambang emas? Bukan. Di kantor pemerintahan? Bukan. Di kantor-kantor yang menghasilkan uang banyak? Bukan. Di mana? Kemenangan. Suruh pergi kemana? Kita disuruh cari kemenangan, kejayaan, kesuksesan di mana? Dalam sholat. Hayya ala sholat. Mari menuju sholat. Barang siapa yang tidak punya, yang tidak berhasil Barang siapa yang tidak berhasil menemukan kemenangan, kejayaan, kesuksesan di dalam sholat, maka orang tersebut tidak berjodoh dengan kemenangan, kejayaan, dan kesuksesan. Enggak peduli jabatannya setinggi apapun, tapi dia tidak menemukan kejayaan di dalam sholat, berarti memang dia enggak punya kejayaan. Tidak menemukan kemenangan dalam sholat, dia memang tidak bernasib dengan kemenangan. Tidak bernasib dengan kemuliaan. Tidak bernasib dengan kesuksesan. Nabi Muhammad saw bilang di dalam hadis, "Wa syaraful mar'i giyamuhu bil lail." Kemuliaan seseorang, mana kemuliaan seseorang? Di mana? Dalam titelnya, dalam uangnya, dalam jabatannya. La la la. Kemuliaan seseorang Rasulullah yang menyatakan Syaraful mar'i qiyamuhu billail. Kemuliaan seseorang dengan bangun malamnya. Kalau ada orang mengatakan kamu menodai kehormatan saya, kamu bangun malam enggak? Oh nggak bangun malam, memang nggak punya kemuliaan, apalagi yang mau dinodai. Bangun malam, tahajud. Ada satu orang datang ke Imam Ahmad bin Hambal. Ya Imam Ahmad, saya mau belajar ilmu hadis. Baik, menginaplah di sini. Dia tidur. Disiapkan sebelum tidur tempat air, air satu ember. Buat dia bangun malam tahajud. Begitu adzan subuh Imam Ahmad masuk ke ruangan tempat tamu menginap itu, Didapati air masih penuh. Ini orang baru bangun. Udah selesai sholat subuh, dibilang kamu nggak tahajud tadi. Dibilang enggak, pas engkau masuk saya baru bangun. Oh iya, sudah. Setelah selesai sholat subuh, dibilang silahkan kamu pulang. Jangan belajar hadis sama saya. Dibilang kenapa saya nggak belajar hadis? Hafalan saya kuat, saya punya keahlian. Iya tapi kamu nggak bangun malam. Orang yang nggak bangun malam nggak pantas buat belajar ilmu hadis. Dulu dikatakan oleh para ulama, mereka sampai-sampai mengatakan La yakun talib man lam yakun lahu qiyamul lail wa la yuhafiz ala salatil jamaah. Tidak pantas disebut sebagai penuntut ilmu kalau dia enggak bangun malam. Tidak pantas disebut sebagai penuntut ilmu kalau dia tidak sholat berjamaah sampai sedemikian rupa. Sebab kemenangan, kesuksesan di situ. Barang siapa yang nggak punya itu dia tidak punya kesuksesan. Saudara-saudara sekalian, kita perlu kepada dokter. Kita perlu kepada ahli ekonomi. Kita perlu kepada orang-orang pintar yang ahli dalam bidang ekonomi, dalam bidang kedokteran, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang hukum, dalam bidang-bidang tersebut. Tapi yang kita lebih perlu lagi adalah kita sangat perlu kepada dokter yang bertakwa kepada Allah. Kita sangat perlu kepada ahli politik yang takut kepada Allah. Kita perlu kepada ahli ekonomi yang takut kepada Allah. Kita perlu kepada ahli hukum yang takut kepada Allah. Oh kita perlu pemimpin perlu presiden, perlu gubernur, perlu wali kota yang takut kepada Allah tapi yang nggak takut kepada Allah Taala bawa sial. Ahli ekonomi bakal menipu kita kalau nggak takut kepada Allah. Ahli hukum bakal menzalimi kita kalau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli kedokteran kalau nggak takut kepada Allah bakal meracuni kita. Berapa banyak malpraktek yang terjadi? Silahkan menjadi apapun tapi ingat, kamu seorang muslim yang punya dinas kepada Allah Ta'ala yang punya tanggung jawab kepada Allah Ta'ala yang kelak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala silakan berkarya memberikan manfaat untuk semua makhluk manusia dan selain manusia memberikan makhluk, manfaat kepada makhluk hidup muslim maupun non muslim Rasulullah bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat bagi manusia lain. Mau manusia itu muslimkah, non muslimkah, siapapun manusianya. Gak jadi masalah kita berikan manfaat. Arrahimun yarhamuhum rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi. Orang yang penyayang disayang oleh Allah yang maha penyayang. Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi manusia yang ada di bumi, muslimkah maupun non-muslim. Berikan manfaat. Yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah Ta'ala memuji orang yang berbagi. Berbagi makanan kepada orang miskin. Kepada anak yatim. Kepada asir, tawanan perang yang non-muslim. Di Madinah ada tawanan perang non-muslim mereka diberikan makanan, berbagi makanan. Muslimin berbagi makanan dengan mereka, bukan sembarang makanan. Yut'imuna ta'am ala hubbihi. Makanan yang paling mereka suka, mereka bagi kepada non-muslim. Kepada anak yatim. Kepada fakir miskin. Masya Allah. Ayuhanas kata Rasulullah dalam deklarasi hijrah, dalam deklarasi Madinah Rasul menyatakan Ayuhanas. nas salam, sebarkan salam. Silul arham, sambung silaturahmi. At'imut ta'am, beri makan kepada semua manusia. Tanpa memandang apapun agama mereka, apalagi yang muslim. Sallu billail wan nasuniyam. Bangun malam, salat malam ketika manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya akan kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keselamatan. Karenanya saudara-saudara sekalian, ayo dari majelis ini kita hargai majelis yang semacam ini dimanapun majelis ini taman surga ini dibentangkan kita hadir kita zikir dan kita pulang ke rumah kita kita amalkan makmurkan waktu kita dengan sholat jamaah dengan zikir dengan sholawat dengan mencari tahu apa tugas kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tuntut ilmu ilmu kedokteran ilmu ekonomikah ilmu politika silahkan tapi jangan lupa tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muslim aina ma nafa' muslim dimanapun diletakkan dalam posisi manapun diletakkan dia bakal memberikan manfaat dimanapun diletakkan dia manfaat Dimanapun, mau di toko, mau di kantor, mau di tempat pemerintahan, silakan manfaat. Dia bantu orang, dia tolong orang, dia mengabdi kepada Allah. Di dalam bidang apapun yang dia geluti, dia mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan Unisula insya Allah semakin maju, semakin berkah. Dan kita doakan Bapak Rektor dan segenap para pengurus yayasan dan segenap para guru-guru, para dosen, para mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa yang baru. Semuanya Allah Ta'ala berikan keberkahan. Dan Allah Ta'ala berikan afiah. Dan Allah Ta'ala jadikan kita umat Islam yang paling manfaat untuk dunia. Yang paling berkah untuk semua umat Islam. Dan kita doakan dan Habib Syekh insyaAllah diberikan kesehatan, diberikan afiah. Dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada para pemimpin kita. Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada para tokoh masyarakat kita. Allah Ta'ala berikan keberkahan kesehatan kepada para ulama kita. Dan dijadikan kita sebagai umat Islam yang terbaik. Umat yang terbaik mukmin yang terbaik, muslim yang terbaik yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala bantu kita dalam zikir, dalam syukur, dalam beribadat kepada sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أحسن أحسن الله إليك Alhamdulillah apa yang disampaikan guru kita tadi Habib Jindan mudah-mudahan meningkatkan keyakinan, keimanan, ketakwaan dan meningkatkan wirah rasa ingin tambah dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, dekat kepada orang-orang yang saleh dan dekat kepada majelis-majelis ilmu hingga kita bisa selalu berkumpul bersama ulama lah amilin dan insya Allah tadi sudah didoakan Uni Sulam Mudah-mudahan menjadi tempat yang darinya akan keluar calon-calon pemimpin-pemimpin bangsa yang tahu agama, yang kenal Tuhannya, yang berakhlak dan mengikuti Nabi Muhammad. Dari tempat ini insya Allah akan keluar manusia-manusia yang hebat manusia-manusia yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad dan dibanggakan oleh para tokoh-tokoh masyarakat, dibanggakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tempat ini pula nanti akan timbul putra-putri cerdas, pandai, manfaat dunia dan akhirat insyaallah. Bagi siapapun yang kuliah di tempat ini insyaallah diberi oleh Allah kemudahan dalam menuntut ilmu mengamalkan ilmu, memahami ilmu dan keluar kelak menjadi pemuda-pemudi yang sukses dunianya dan akhiratnya. Dan insya Allah selalu terjaga dari fitnah, fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal. Unisula ini selalu terjaga dari fitnah-fitnah yang ada. Mudah-mudahan seluruh santri dan santriwatinya seluruh insya Allah apa namanya dosen-dosennya yang mengajar di tempat ini seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang ada di tempat ini selamat daripada akidah-akidah yang menyesatkan. Mudah-mudahan semuanya terjaga dari segala macam hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Semoga semuanya senang, selamat, nikmat dan mudah-mudahan saya doakan juga yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan jodohnya cepat. Nek bab jodoh kok blanter menamine. Ketok ketok jujang kabeh. Nggih. Insyaallah jangan khawatir. Sewaktu kalian menuntut ilmu jangan memikirkan jodoh. Tuntut ilmu sampai selesai, sampai tuntas. Jangan pacar-pacaran. Setelah menuntut ilmu insya Allah sing wedok ditekani wong lanang sing ganteng sugih pinter sayang jadi imam rumah tangga imam dunia dan akhirat sing lanang ya diparani wong wedok oh, ora diparani sing lanang insyaallah entuk wong wedok sing salehah wong wedok sing manut donya lan akhirat amin Bukan saya mikir, sewaktu menuntut ilmu tidak usah memikir lainnya, pikir ilmu. Kalau dituntut ilmu mikir sing liane, kok malah dadi orang mudeng-mudeng, orang pinter-pinter. Makanya banyak mahasiswa-mahasiswi yang keluar dari universitas dia kelihatannya selesai tetapi sebetulnya dia belum selesai. Selesai kelihatannya mendapat dia di wisuda, ternyata adabnya, akhlaknya, ilmunya belum tuntas. Akhirnya keluar jadi orang linglung. Linglungi songo-songo, mudeng. Songo-songo itu 100 kurang satu. Jadi tidak ganep, bingung mau kemana dia. Akhirnya kalau mendapatkan pekerjaan mereka akan menipu dan penipu-penipu di dalam pekerjaan adalah mahasiswa-mahasiswa yang tidak tuntas di dalam kuliahnya. Banyak orang-orang yang masuk kuliah dia mempunyai cita-cita dan niat untuk nanti kalau saya keluar saya akan menipu sana menipu sini supaya mendapatkan harta yang banyak. Kalau saya akan jadi pejabat, saya akan menjadi pejabat yang begini dan begitu. Ini cita-cita orang, ya itu tadi songo-songo. Tapi di Unisula tidak ada insya Allah. Unisula ini uh, luar biasa. Mau masuk eh, Bismillah saya. Ada tulisan basmalah di luar itu apa? Unisula ini luar biasa. Tiap tahun saya lihat, tahun lalu ini tahun yang kedua Habib Jindan tadi tanya saya sudah berapa kali saya bilang kepada beliau dua kali. Tahun lalu tidak seperti ini, Beb. Ini tahun ini tambah banyak. Tahun muka insya Allah akan tambah banyak. Dan tahun muka dari Uni Sula ini akan keluar anak-anak yang cerdas yang akan menjadi istilahnya duta-duta bangsa di luar negeri untuk menunjukkan bahwa Indonesia juga mempunyai orang-orang yang hebat dan cerdas. Jangan dianggap wong Semarang Uni Sula ora iso kelawan wong Eropa. Buktinya tadi robot ya gay robot om desa gay robot <laughs> ternyata robot menang menang di Amerika Lo ngisi-ngisi itu orang Amerika cek ambil di disula jadi jangan kecil hati bangsa kita ini kadang bangsa mental tempe Mudah. kalau sudah lihat orang bule orang Eropa ya wah ngemis-ngemis kayak mengetan. di Bali udah melu udah bareng karo wong-wong itu ngidul kaya ingon-ingon lah nek wong londo ki ganteng udo ya ketok ganteng. Lah nek kowe udo ki ketok opone? Ganteng ora kabeh ora pesek elek ireng cilik ngono kok kemaki men. Wis to, jenengan ora entuk bagian ngono sapinting entuk bagian surga. Unisula dari tempat sini keluar di Amerika sana juara satu gay robot. Tidak diumumkan di dunia ora diumumke. Karena ini sulatok dipamerke. Ini salah satu murid kita ada yang dunia tidak menceritakan ini. Tapi kalau ada orang uni dan edanan diceritake sak dunia. Ini kebiasaan karena unisila kan unisila kan nganggo bismillah. Coba unisila tidak pakai bismillah diceritakan macam-macam. Ini media-media setan yang kadang suka begitu. Kalau umat Islam ada yang sukses, umat Islam ada yang menang, umat Islam yang baik, tidak pernah disebarkan di media. Tetapi kalau ada umat Islam satu mungkin yang kurang baik, dikatakan seluruhnya umat Islam elek. Seakan-akan di dunia tidak ada umat Islam yang baik. Sampai-sampai memilih pemimpin Islam pun bingung. Seakan-akan tidak ada umat Islam yang baik, semua korupsi. Langitan-itanan dong. Unisula, mereka tidak pernah melihat Unisula. Kon rene, kon melu selawatan. Wong rektor, dosene kabeh melu selawat. Unisula ada orang-orang yang baik. Ini contoh dari satu yang baik dari semua yang baik. Dari Unisula keluar orang-orang baik. Pilihin orang Unisula, sing mbok pilih wong sing jobo-jobo. Yang kamu pilih orang yang tidak kenal Al-Quran Yang kamu pilih ya ketok elek kabeh Lah kenal Al-Quran seperti Unisula tadi Loh Unisula ini ke acara yang ini kok. Ya coba universitas lain. Ya tidak saya menghinakan yang lain tapi kebanyakan, tidak semua. Sekarang sudah mulai rodok sadar universitas-universitas. Alhamdulillah kula niki payu ten universitas-universitas. Nanti tanggal tanggal 5 November saya di UNER. Des Natalis di UNER bersama Habib Syahlungun. Dulu tidak ada. Dulu mendatangkan penyanyi dari luar Ladies and gentlemen, I want to make song and you Enak sebab Abel Jinnah tadi ini dekir, dekir. La ilaha illallah. Ini langsung siaran dunia akhirat. Bukan cuma dunia, malaikat menyoteng kita, teng. Lu, gitu loh. Lu akeh men Kok solawatan kabeh? disoteng sama malaikat nanti sebagai tanda bukti, ya Allah, mereka hujan-hujan dari rumah mereka datang ke tempat ini untuk bersolawat dadi buktine ngono ora sah keplok-keplok meneh coba itu terus aku kaya doro kowe ya, aku keplok mabur aku coba keplok doro iki keplok keplok keplok keplok ya mabur sallallahu Muhammad ngono solawat paham dia ya, paham ya bismillah ayo niatnya sing apik cah nom-nom nek nyari ilmu di Unisula dimanapun diniati yang bagus ya Rob berilah kemudahan bagi saya menuntut ilmu agar saya nanti manfaat bagi diri saya keluarga saya dan masyarakat saya semuanya tanpa terkecuali ngono manfaatnya di sini ada kedokteran juga ada lah hati-hati dokter barang gue nek Unisula saya yakin apa? dokter diliane liane malah golek-golek duit nang jaba. Praktek-praktek yang tidak benar itu keluarnya ya dari universitas-universitas. Lah kok dokter kok golek duit kaya wong orang cetong. Padahal dia itu orang yang berpendidikan, kadang kerja sama sama tukang becak golek pasien. Ini dokter, mbuh neng ndi ora mudeng aku rata tak rasa tak ceritakan. Jadi kalau dia praktek di tempat dokter itu malah justru bapak becaknya bilang, Mas jangan di dokter ini, jangan di rumah sakit, di rumahnya saja. Lebih enak, becaknya untuk satu sewu setiap satu pasien. Ini dokter cap tempe lah. Tapi bukan dari Uni Sula, ini dari Unasila, dokter Solawatan. Dokter ngobati orang, Wah, masalah ala sayyidina Muhammad tibbil kulu wa wa afiatil abdan. Cawus suntik, paras. Itu Uni Sula. Lah dokter kan yang jopo delok sik iki tuwek penom. Nek sing suntik wong tuwek, mbah ini sampean pun boten enten anu. Ini tidak ada jalan lagi kecuali mati. Baik krungu pun langsung duit mati. Lah nek nom dilus-lus, minta maaf ya Mbak, saya tidak sopan. Ya orang sopan ini cepet ora sambok las-lus wae. Dokter cap tempe. Tapi buatan nulis sulap. Ini praktek-praktek di luar. Kau yang ngono kuwi kek, ngono akeh. Hati-hati. Dokter ya sing jadi dokter sing waras. Wong wedok mangkat tonggon dokter wedok, wong lanang nggon dokter lanang. Putri-putri yang ada di Unisila saya doakan dari dokter-dokter yang hebat putri-putri menjadi dokter urusannya wong wedok Dok ditulis di tempat praktek. Kami menerima pasien hanya putri tok. Sing wedok, yang lagi saya hanya menerima pasien lagi tok. Wes itu waras lho. Wong lanang karo lanang wis saiki rada memetke LGBT. LGBT LGBT LGBT laki lesbian apa neh kuwi. Wong lanang karo lanang dikhawatirkan timbul sesuatu kok apa nih lanang karo wedok. Dokter kandungan wedok ini kadang ya kurang ajar. melahir melahirkan ini tidak milih dokter saya lanang sih. Wah, saya kalau dokter perempuan-perempuan itu tidak berpengalaman. Lu akalmu ki Wong lahir kok sing pengalaman sing lanang iki akale sapa? Tidak ada dokter yang pengalaman melahirkan itu ya petok, Tidak ada laki. Laki itu tidak pernah melahirkan. Loh kok kamu bilang lebih pengalaman? Rajak stres kok. Wong beda saiki gara-gara kok ya gara-gara kepingin dicekel-cekel wong lanang. Ha ha ha ha. Wis sing lanang ya ngono. Dokter untu ndak golek wedok untu wong untu karo untu wedhus padha wae. Lah tak golek wedok. Lagi kok aku kok tekan dokter barang apa Ya bismillah lah. Yang penting itu salah satu contoh. Contoh jangan sampai keluar dari tempat-tempat kalian kuliah mempunyai niat yang kurang baik. Niati semua untuk manfaat tetapi di dalam jalur Allah dan Rasulnya. Ajaru sama manfaat lah. Beb ini kesian ada perempuan tidak ada yang ngurusi tak urusannya bae gue tu manfaat. Kuwi gue golek madorot. Nek gue kepingin ana ngono jangan nang gone dokter lanang ben lanang. Lah insya Allah termasuk ekonomi dan sebagainya ojo nganti ngapusi umat. Makanya maaf maaf sekarang ini banyak mumet mengumet makanya saya tidak kepingin mumet. Silahkan mumet. Aku tak nganggu pedoman anak TK. Buat apa susah, buat apa susah Susah itu tak ada gunanya Itu lagu saya Wis kabeh mumeto mumeto sirahmu Arab dari presiden, dari gubernur, dari wakil gubernur, dadi Arab dari pejabat karmu. aku tak ingin terus baik. Habib tidak kepingin Mas Junda, aku kepingin dikiran karo salawat tok nanti mati. Orang kepingin nyalon ke dadi presiden, Orang butuh. Wes kepengen kabeh aku tak selawatan nganti mati. Lah terus ora nek presiden iki spin ora apa-apa karepmu arep nek presiden ini arep nek menteri ini arep nek karepmu aku ora melu-melu, aku go iso ndongak ketok wong-wong kabeh tak dongake selamat, Wis kuwi tok. Golngake lek ora blas maling tak dongake mudah-mudahan selamat, Apa nek sing maling HP HP iki saiki, wakeh sing kelangane. Tak dongake slamet kabeling maling. Tak juga ke panjang umur, tanganmu tambah Insya Allah. Jadi nyolongmu gampang tambah dawa. Wong elek kudu mbok dongake apik, aja wong elek mbok dongake tambah elek, akhirnya kowe malah kekampleng terus. Paham? Jadi kalau ada orang jelek itu kamu doakan yang baik supaya kamu tidak meruwet ngurusi uang kuwi terus dan kamu tidak diruweti orang itu. Misalnya ada orang datang ke rumah kamu itu meruweti kamu terus. Dongakno wis sugih, Mas kowe tak dongake sugih cepet ya Mas. Insyaallah kowe iki duwe mobil 10, 20 melak ora teko nggonmu neh to. Kowe ora utang karo kowe nah ora ngrepoti kowe nah. Lah ora mbok teko mbok pisuwi, teko mbok pisuwi ora sugih-sugih ngrepotke kowe terus. Paham? Jondoblong kowe wong Semarang kowe rada ndoblongan wae, ya. Semarang iki plonga-plongo aja kaya ngono. Sing semangat, jangan ya lebih. Aku tak dadi wong kaya Uang sing paling apik adalah orang yang selalu mendoakan orang yang menyakitinya. Bukan orang yang selalu memberinya. Nek jenengan dikai duit mbok ke, kei duit ke, iki podo karo wedhus. Wedus ya mudah, nek sing kon no kai duit ini dikedai karo wedhus. Tapi sing ora kulino kelentak karo wedhus. Jadi supaya tidak sama dengan wedus, bagaimana caranya kita ke wong sing larani? Itu kuncinya umat Nabi Muhammad. Tidak pernah sakit hati kepada siapapun, dia selalu mendoakan siapapun yang menyakitinya, apalagi yang berbuat baik kepadanya. Lih, enak ada. Wis penak ngono bae wis langsung ya mulih ya cah bagus bagus. Nggih, Es cukup nggih. Lho wis jam 12 subhanallah. Jam 12 iki. Jam Solo, jam Semarang keterpaut satu jam antara Semarang dengan Solo. Karena beda wilayah dan beda kekuasaan. Insya Allah tanggal 14 November kita akan solawatan lagi di Masjid Agung Jawa Tengah. Keplok mana? aku tak ngabur Joro. <laughs> Masjid Agung Jawa Tengah. Kebak ono kuwi masjid gak ngono gedene kebaki. Semua daerah kita harus penuhi dengan selawat supaya setan-setan minggat berkat solawat setan minggat berkat solawat maksiat minggat berkat solawat jodoh mendekat aji salatun salamil mubini linqtadid يا غرامي يا غرامي صلاة صلاة المبين لنقطة العين لنقطة العين من سنة قد تعيني يا you.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 يا الله الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الوجه صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Alhamdulillah saya mohon Pak Daraji untuk berdoa buat kita semuanya.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 wa salim a'malana wa salim ajsadana wa salim ahlana wa salim auladana wa salim arzakuna wasallim kullama aqaitana ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka wa jannah wa na'udzubika min syarrika nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala farqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام عن سليم الحمد لله العالمين الفاتحة Dimohon Habib Hasan untuk memberi doa.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 depan lebih maju dan lebih bermanfaat Dan mudah semuanya dalam menuntut ilmu di tempat ini dan insyaallah mendapatkan berkah dunia wal akhirah amin wal afu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali tanggal 14 November di Masjid Agung Jawa Tengah bersama Bapak Gubernur kita Bapak Ganjar insyaallah Dengan mengucap syukur Alhamdulillah rangkaian acara Unsur Tanggal 8 juga ada acara di Salatika 8 November di Salatika 8 November Salatika 14 November Semarang Berikutnya menyusul Bismillah Ya dengan mengucap syukur Alhamdulillah rangkaian acara Unsur berselawat pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat Sebelum acara ditutup, saya sebagai pengelola dan pengarah acara mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Walafi dan mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bukan indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu kan pasti mengapa